Tema ini sesungguhnya sangat penting dan bisa dijabarkan cukup panjang dalam sebuah daurah. Namun pada kesempatan malam hari ini <clears throat> kita akan menyebutkan beberapa poin-poin penting saja. Ikhwan perlu dipahami sekali bahwasanya peran wanita di dalam berdakwah ini sangatlah vital. Sangatlah vital. Sebab mereka ini barakallahu fikum selaku ummun li auladiha selaku ibu bagi anak-anaknya mereka dianggap oleh para ulama sebagai al-madrasatul ula lil jil madrasah pertama untuk sebuah generasi madrasah pertama untuk pembentukan sebuah generasi sebab generasi-generasi Islam itu munculnya dari dalam rumah-rumah kaum muslimin dari anak-anak kaum muslimin baik yang laki-laki ataupun yang wanita generasi penerus mayoritas mereka dalam kesehariannya lebih banyak berinteraksi dengan ibunya karena ibu itulah yang melahirkan mereka ibu itu pula yang menyusui mereka ibu itu pula yang merawat mereka, ibu itu pula yang membesarkan mereka. Dan memang dalam kesehariannya lebih banyak berinteraksi dengan seorang ibu, sebab ayah lebih banyak di luar. Maka oleh para ulama ini sangat dimanfaatkan sekali dan perlu disadarkan kepada para ummahat dan para akhwat. Kalian semua barakallahu fikum memiliki sebuah ruang yang sangat urgent dan cukup luas untuk memberikan andil dan sumbangsih dakwah yaitu menjadi ummun solehatun li auladiha menjadi ibu yang soleha untuk anak-anaknya skalanya yang pertama skala rumah tangga mereka yang kemudian bisa mendidik putra-putrinya dengan tarbiyah solihah dengan tarbiyah islamiyah mendidik akidah mendidik ibadah, akhlak, adab, muamalah kepada anak-anaknya dan jangan dianggap remeh dari tangan seorang ibu akan muncul sebuah generasi besar ketika ibunya solihah munculnya para tokoh-tokoh Islam dalam sepanjang zaman sepanjang masa yang ini menjadi seorang alim yang ini menjadi seorang mujahid ini menjadi seseorang pejuang Islam dan yang lain-lainnya itu itu semua dari tangan ibu di antara asbabnya dari tangannya seorang um seorang ibu di rumahnya dia dengan, dia mentarbiah putra putrinya dengan tarbiah solihah maka ummahat wal akhwat bisa berkiprah di sini. Kemudian yang kedua, mereka juga dengan kemampuan yang mereka miliki dengan sebatas kemampuan yang mereka miliki, ilmu yang mereka miliki. Mereka bisa berkiprah pada tarbiyatu banati jinsiha. Mentarbiyah, mendidik, mengajari putri-putri kaum muslimin. Putri-putri kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin yang putri secara khusus. Mereka yang mengajari perempuan juga. Ustazahnya, muallimahnya, da'iyahnya dari kalangan akhwat dan para umat, Ada lembaga khusus untuk anak-anak putri Tarbiyatul Banat dari mulai kelas TA, Tafid dan mungkin yang setelahnya lagi mungkin sampai Tarbiyatul Nisa mereka bisa memberikan ilmunya arahan-arahannya kepada Banatu Adam putri-putri kaum muslimin dari Bani Adam sehingga ruangnya pun luas di samping rumah tangga dia anak-anaknya sendiri juga bisa berkiprah di luar sana pada putri-putri kaum muslimin. Sehingga kiprah mereka dinanti. Oleh karena itulah yang dinasihatkan oleh para ulama una terkhusus untuk para akhwat dan para ummahat. Yang pertama ialah as-salah. Salahu nafsiha mensolehkan diri mereka menjadi imra'atun solehah wanita yang solehah solehah kepada Allah Azza wa Jal dengan ibadah kepada Allah melaksanakan perintah-perintahnya menjauhi larangan-larangannya juga solehatun li zaujiha solehah untuk suaminya solehah untuk suaminya dengan melaksanakan uh, mengkhidmat suaminya, mentaati suaminya, menunaikan hak-hak suaminya. Solehatun lisaujiha. Ini kunci pertama. Kesolehan ibu akan berdampak pada anak. Sebagaimana kesolehan bapak akan berdampak kepada anak pada umumnya barakallahu. Yang kedua yang dinasihatkan ialah mereka punya hirsun wajtihad alat tafaqquhi fitin para akhwat dan para umaha juga dituntut untuk bersungguh-sungguh di dalam mengkaji mempelajari bimbingan agama Allah talabul ilmi sebagaimana kaum laki-laki ilmu tadi untuk dia sendiri supaya dia bisa beribadah dengan ilmu terbimbing dengan ilmu dan juga ilmu ini nanti untuk mentarbiah anak-anaknya. Dia mentarbiah anaknya dengan ilmu ilmu syar'i. Juga nanti berfungsi untuk anak-anak kaum muslimin yang putri. Barakallahu fikum. Sehingga semangat dalam telah ilmi. Tidak mungkin mentarbiah dengan kejahilan tidak mungkin berkiprah dalam dakwah dengan kejahilan. Tidak mungkin mengajari anak-anak putri muslimin dengan kejahilan. Dengan ilmu, tafakufiddin Sehingga dia nanti menjadi ummun solihatun faqihah. Atau murabbiyatun mudarrisatun ustazatun solihatun faqihah. Solehah dan dia juga punya ilmu faqih faqih. Poin yang berikutnya lagi yang juga dianjurkan bagi para akhwat dan para ummahat ialah antakuna dzata khuluqin hasan. Dia harus menjadi wanita yang memiliki akhlak mulia. Karena tarbiyah kita bukan semata-mata ilmu, tapi juga tarbiyah akhlak. Dia harus memiliki akhlak yang mulia, akhlak kepada suami. Ini yang pertama. Dia harus memiliki akhlakul karimah kepada suaminya, mentaati suaminya, menghormati suaminya, ha, memuliakan suaminya. Tidak boleh dia melecehkan suaminya atau merendahkan suaminya atau menghinakan suaminya. Akhlakul karimah kepada suaminya, juga akhlakul karimah kepada anak-anaknya rifkun walin usyafaqa warahmah dia punya kelembutan punya kesantunan punya kasih sayang kepada anak-anaknya juga nanti ditularkan kepada putri-putri kaum muslimin yang lainnya sehingga tarbiyahnya pun akan indah tarbiyah ilmu dan tarbiyah akhlak juga akhlak kepada sesama ummahat sesama akhwat muamalahnya menjadi bagus menjadi baik tutur katanya juga bagus, menjaga ucapan, menjaga perbuatan, menjaga etika, menjaga tindak tanduk, tingkah laku. Muamalah yang bagus di antara para ummahat dan para akhwat yang lain atau para ustazah yang ada atau para murabbiyah yang ada. Akhlak. Naam. Dan yang terakhir juga dituntut untuk menjadi wanita yang hakimah antakuna hakimatan wanita yang bijak yang hikmah dalam tarbiyahnya hikmah dalam dakwahnya hikmah dalam muamalahnya hikmah dalam akhlaknya menjadi wanita yang keibu-ibuan menjadi wanita yang berjiwa besar menjadi wanita yang penyabar menjadi wanita yang penuh dengan kasih sayang kepada suaminya kepada anaknya kepada didiknya eh, hakimah tidak tergesa-gesa tidak terburu-buru penuh pertimbangan dan segala macamnya hakimah ini bisa dilihat penjelasan Asyib bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala dari salah beliau Daurul mar'ah li islahil mujtama' peran wanita untuk perbaikan masyarakat disebutkan di antaranya poin-poin tadi dan ingat wanita muslimah di garda pertama untuk tarbiyah generasi baru kalau umumnya para ustadz, para itu di luar mereka di dalam di dalam ya anak-anaknya dan anak-anak kaum muslimin justru yang di dalam inilah yang sangat diperhatikan karena mereka sebagai batu pertama fondasi pertama, madrasah pertama, wadah pertama untuk tarbiyah anak-anak kaum muslimin. Baru kemudian diteruskan yang di luar sana oleh para duat ilallah, para asatidah yang laki-laki. Maka masing-masing ummahat dan akhwat harus memiliki kesiapan dalam bab ini, ingat masing-masing dengan kemampuannya. Dan di dalam kerangka yang disyariatkan dalam Islam. Jangan melampaui batas dalam bab-bab yang seperti ini. Na'am barakallahu fikum jami'an. Maka para suami-suami dan para wali-wali wanita juga harus bisa bertawun bertawun bisa membantu istrinya atau putrinya untuk ikut andil dalam dakwah seperti ini. Selama mereka tidak menyia-nyiakan atau mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri dalam sebuah rumah tangga. Maka ada sinergi yang bagus antara suami dan istri dalam bab ini. Sang suami juga memberikan andil yang dia mampu dalam dakwah, ta'awun yang dia mampu entah dengan harta, entah dengan ide, dengan fisik, dengan khidmat, dengan kedudukan dan pangkat atau yang lainnya, maka masing-masing dari pasangan tadi memiliki andil yang cukup besar untuk memajukan dakwah yang mulia ini barakallahu fikum wallahu taala alamu bisawab ini sedikit yang bisa diutarakan barakallahu fikum terkait dengan masalah ini selebihnya bisa dibaca pada risalah Syekh bin Utsaimin di atas wallahu taala a'lamu bisawab apa hukumnya mengikuti lomba-lomba 17 belasan bagi anak-anak salafiyin nah ini yang sulit ya karena ya terus terang saja dalam prinsip Islam tidak ada ulang tahun-ulang tahunan para kalafikum. sehingga kita semata-mata menjaga diri tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat hal-hal yang mungkin sangat dipantau sama mereka itu sebenarnya bukan terkait dengan permainannya yang mereka sangat pantau itu terkait dengan permasalahan pemasangan bendera merah putihnya itu ketika di sebuah masyarakat sangat disoroti dan sangat tajam sorotannya akan menimbulkan fitnah besar ketika antum mengelak pasang saja pasang saja para hukum e, eh, di depan rumahnya antum para hukum tapi terkait dengan masalah permainan itu pembahasan yang lainnya lagi antum tidak diwajibkan untuk ikut. Tayyib dan mereka tidak bakal menyoroti panjang dalam bab ini. Maka anak-anak salafiyin jangan dilibatkan dalam masalah seperti ini, ikhwan. Kalau mereka dikhawatirkan nanti akan terbawa, ya diadakan permen sendiri bersama dengan mereka teman-teman yang lain. Barakallahu fikum. Nah, sehingga jangan kebablasan di dalam e, berinteraksi. Jangan pula kaku dalam berinteraksi tapi tengah-tengah interaksi dengan masyarakat dengan bimbingan syari dipahami gitu nama ya? dipahami insyaallah Mohon nasihatnya akhwat yang belum punya suami masih kerja Dia ingin taklim tapi tidak ada mahram karena perantauan Kondisinya baru kenal sunnah Nah ini nah, Kalau udah kenal sunnah atau ilmunya harus siap-siap exit nah, Dia perempuan Perempuan tidak boleh kerja di luar rumah di jarak safar yang ada mahramnya Itu melanggar bimbingan syariat Nah gitu ya Salafi begitu nggak ada basa-basi nah, nah, Jadi ya nggak mungkin juga sih langsung exit tentu ada proses nah, ada proses menuju ke sana yang pertama menguatkan diri yang kedua memberikan penjelasan kepada orang tua yang di rumah sana yang ketiga mungkin menjelaskan memberikan keterangan kepada pihak yang dia bekerja di sana barakallahu itu. uh, eh, ini prosesnya tetap ada di tempat tersebut segera mencari jodohnya cuman nanti tidak bekerja yang yang bekerja adalah, adalah suaminya sendiri tapi dia di tempat tersebut dia bisa mm, belajar dan segala macam bersama dengan suaminya nah, di di masa-masa ini proses dia bisa para kolafik uh, eh, mendengarkan streaming sekarang medianya cukup banyak streaming minta dikirimi apa namanya hasil rekamannya didengarkan di kos-kosannya para kolafik bisa Baik. Nah, kalau jaraknya nggak terlalu jauh, eh, dekat dengan tempat dia kos, dia bisa ke sana sebentar. Nah, intinya ketika sudah tahu ilmunya seperti ini, dia harus persiapan untuk meninggalkan hal yang yang dia langgar kali itu. Wanita itu tidak boleh kerja keluar rumah jauh dari rumahnya, jarak safar tanpa mahram, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang ikhtilat dan segala macamnya itu, itu hukumnya haram. Kalau tahu ilmunya maka segera proses untuk keluar. Dipahami misalnya ya. Coba diem. Nah. Tambah basa-basi. Kalau masih kerasan di tempat sini ya segera cari jodohnya. Nah gitu ya. Nah. Nanti yang kerja suaminya dianya tetap di sini. Mohon nasihatnya Ustadz terkait dengan istri yang berat ditinggal daurat, ditinggal taklim dengan alasan menemani istri kan juga ibadah. Jangan ditinggal, antum ajak dia gitu. Ajak dia serta untuk daurah, untuk taklim. Kan disiapkan teman-teman para umahat kan? Ada kan? Diajak supaya dia juga mengenal para umahat yang lainnya, para akhwat yang lainnya begitu. Dan juga dapat ilmu. Kan begitu dikecualikan kalau kondisi tidak memungkinkan dia misalkan hamil muda ya kalau kan biasanya kan sudah serba enak sudah nah, gitu nggak mungkin ditinggal apalagi dia mungkin seorang diri ya sudah sementara kamu tidak ikut menemani istri nanti atau streaming dari rumah kan bisa nah nah nah, begitu tapi kalau yang dimaukan adalah ya, sama sekali nggak perlu taklim pokoknya suaminya jangan jangan daurah jangan taklim di rumah saja oh, kan jaga istri juga ibadah kita kena nasihati dengan cara yang baik menjaga istri juga ibadah taklim dan daurah juga ibadah ibadah itu banyak ibadah nggak cuma satu nggak cuma jagain istri kan gitu ya banyak ibadah yang lainnya diterapkan ibadah-ibadah yang lainnya al-muhim solusi tadi deh diajak kecuali kondisi yang memang nggak memungkinkan untuk dibawa serta Wallahu taala alam bisawab Apa nasihat Ustaz terkait dengan seorang istri yang suka buka-buka HP suaminya dan buka-buka dompet suaminya? Wah. Nah ini Jadi ada etika di sini. Ketika sang suami mengatakan untuk HP jangan dibuka, tidak semuanya harus kamu tahu. Ada perkara yang laki-laki yang tahu. Terkait dengan dompet, tolong jangan dibuka. Yang penting nafkah saya penuhi. Itu hanya sang suami. Paham soalnya ya? Maka istri harus menjaga privasi sang suami Jangan curiga, nah kemudian seudon, wow jangan-jangan di dompetnya ada fotonya siapa itu. Oh, jangan, nah, jangan seudon lah boleh. Apalagi sang suami dikenal suami yang baik, suami yang soleh, tidak ada yang meragukan selama ini pada dirinya, apa? Jangan iseng. Kecuali kalau diizinkan sama sang suami. Makanya pembahasan ada etika, ada etika di sini, warahmatullahi Jangan sampai terjadi keributan rumah tangga gara-gara HP yang, yang dibuka atau gara-gara dompet yang dibuka. Yang penting itu nafkahnya terpenuhi. Nah gitu ya. Suami itu memiliki hartanya sendiri. Kewajiban dia menafkahi istrinya dengan batas syariat. Batas yang dikeluarkan adalah eh, kehidupan pertengahan masyarakat yang ada di tempat dia domisili misalkan di Cikarang ini berapa sebulan untuk seorang wanita yang punya anak satu atau yang punya lima dihitung standar pertengahan misalkan ketemunya dalam sebulan sih juta suami memiliki harta lebih itu punya suami sendiri wanita nggak punya hak untuk mengambilnya tanpa izin kalau suami memberikan lebih itu luar biasa selebihnya itu punya sang suami Difahami ya? Kecuali kalau sang suami memberikan izin hartanya dipegang sama sang istri. Itu dalam pembahasan. Intinya ada etika di sini. Maka perhatikan etika tersebut. Alangkah baiknya ketika ada keterbukaan dari pihak istri meminta izin kepada suami terkait dengan bab tadi. Kalau saya perlu saya uh, buka dompetnya uh, Kang Mas, uh, mungkin uh, Mas tidak ada, tak ambil beberapa untuk belanja diizinkan lah labas tapi kalau suaminya mengatakan jangan ini privasi saya, nggak sudah. Ada etika, minta izin. Nah, barakallah. Suami yang soleh juga nggak neko-neko. Ya kan gitu ya. Suami yang baik, yang soleh, nggak neko-neko. Dompetnya paling isinya apa sih? Nah, Ya duit itu jelas taruh dompet kan gitu ya. Paling apa sih? KTP, SIM, nah. SNK SNK di tempat yang lain biasanya ganti sama kuncinya SNK uh, ah, paling uh, etol kalau dia uh, sopir nah, gitu ya nah, kalau dia uh, punya berangkas ada ATM-nya paling juga begitu paling nanti kartu nama uh, kalau dia uh, punya relasi apa paling banyak itu ada lagi yang lain nah, apa sih yang mau cari nah, kadang so istri itu penasaran gitu oh ada berapa sih uang istri suami saya itu nah, dan dikasih sih sudah dikasih jatah dalam sepekan dikasih 500 ribu jatah dia memang merasa ada berapa sih ada berapa sih suaminya lagi jamaah sholat bongkar dia ya tinggal seratus ribu suaminya kamunya akan menderita nanti yang yang tadinya hanya suami yang tahu keuangan akhirnya kamunya pusing sendiri waduh tinggal seratus, ini pekan depan gimana ini pusing kamunya nah, biarkan laki-laki yang yang berpikir gitu. atau kadang-kadang wih merah semua tebel banget Hah? wah ini masuk cuma dikasih 500 kecewa juga kamu nantinya itu nanti kok cuma 500 sih emang nah, haknya kamu 500 standar pertengahan masyarakat setempat dilebihkan lagi padahal mestinya 400 dikasih 500 sama sang suami kecewa lagi al-muhim ada etika yang, yang harus diperhatikan Mohon nasihat bagi para ummahat yang suka ngobrol dalam taklim. Semuanya, yang ummahat, yang aba, yang ikhwan, yang akhwat, semuanya. Ini ada etika taklim. Ketika taklim manfaatkan sebaik-baiknya untuk taklim. Ada adab di situ. Adab taklim diantaranya adalah khusyuk, tenang mendengarkan bukan bukan untuk ngobrol itu merendahkan ilmu, merendahkan majelis dan merendahkan yang mengajarkan ilmu. Itu gak ada ada padanya. gak ada ada padanya. Apalagi ketika yang dibacakan Al-Qur'an, yang dibacakan hadis itu kurang adab terkait dengan ayat dan hadis. Al-Imam Malik rahimahullah taala ketika saya membacakan hadis ada yang bersuara dimarahi sama beliau. Dihardik sama beliau. Dan membawakan ayat Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun Wahai orang beriman kamu jangan menaikkan suara kamu melebihi suara Nabi dan kamu jangan mengerahkan suara di depan beliau khawatirnya amal kamu itu akan binasa antah batu amalukum binasa amal kamu karena itu tapi kamu nggak merasa. Beliau memandang hadisnya Rasul sama dengan Rasul. Ketika dibacakan hadisnya Rasul, ada yang bersuara lebih daripada itu, bisa batal amalan dia. Itu dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sehingga beliau dengan keras menghardik. Diam. Dengan keras. Diam. Ini hadis mau dibacakan ini. Diam. Adab. Sehingga semua ada adabnya. Sehingga tolong e, ngobrol itu ada waktunya sendiri ada waktunya ngobrol santai dengan teman-teman nah gitu ya ada waktunya serius belajar nah kalau pas taklim ngobrol kapan belajarnya bagaimana ilmunya sebentar paling juga tiga jam satu jam setengah pagi jam setengah siang kan gitu ya katanya tiga jam tadi ya gitu nah, tiga jam cuma tiga jam lama sabar dalam mencari ilmu supaya mendapat ilmu dan barokah ilmunya dikatakan dicari dengan adab. Ini untuk para abah juga para ummahat, untuk para ikhwan dan juga para akhwat. Jadi terkadang terutama untuk para ummahat sebab mereka hanya mendengar suara, tidak tahu majelisnya. Ini jadi memicu mereka untuk ngobrol. Kalau ikhwan kan langsung di hadapan ustadznya, nggak ada yang ngobrol, ayo. Itu. Mereka nggak ada yang tahu. Apalagi di tempat yang ber berbeda, di ruangan yang berbeda sehingga uh, semangat untuk itu kurang maka diperhatikan baik-baik dalam bab yang semangat dalam tolak ilmi supaya uh, eh, barokah ilmu Mohon nasihatnya Ustaz jika ada suami. Semangat taklim, semangat ta'awun untuk ikhwan untuk pondok. Istrinya kekurangan untuk keperluan sehari-hari Ustaz. Harus berhutang untuk beli sayur dan jajannya anak-anak. Si, si, si, si. Ini harus dirinci. Sebentar. Kalau yang dimaksud dengan soal ini adalah sang suami kurang ya kurang di dalam memberikan nafkah yang wajib. Misal nafkahnya kalian sebulan 3 juta. Itu standar uh, pertengahan masyarakat. Suaminya mampu cabai dikasih cuma 2 juta. Kurang berapa? Kurang juta. Ternyata dia pakai untuk taklim sana, taklim sini, tahun sana, tahun sini, istrinya kekurangan. Adalah ya jus itu kau boliman suami tidak boleh seperti itu yang ini dinasihati takilah yang paling pertama kamu kasih nafkah itu anakmu sendiri istri kamu sendiri baru orang lain tahun itu setelah keperlu keperluan pribadi selesai sisanya ada sisa baru tahun baru infak bisa dirilah DLL ini yang pertama tapi kalau ternyata suami sudah memberikan hak istri tadi itu yang wajib misalkan selama sebulan 3 juta sama sang suami dikasih lebih 3,5 juta Ha, sudah suami punya kelebihan harta harta yang lain dia pergunakan untuk infak fisabilillah untuk pondok untuk masjid untuk taklim tapi istrinya ini yang boros kamar ya boros akhirnya kurang 3,5 tadi itu mestinya per, uh, dia menggunakan hidup pertengahan hidupnya lah borjois ya kurang jangan kan 30 juta ya kurang aja Evan Hah? kurang alasannya untuk beli sayur ndak ada jajan ndak ada padahal ah, diem diam dia beli make up diem diem dia belanja baju diem diem dia belanja sepatu nah sumur jika saya kan juga jika tadi kan maka di, di, dikasih perincian kalau yang kedua ini ya salah istrinya salah perempuannya dipahami ya maka dirinci dengan dua keadaan tadi al-muhim jangan sampai sang suami membolimi istri jangan sampai pula sang istri itu menghambur-hamburkan harta sang suami Mahfum? Nah, insya Allah kalau suaminya soleh tidak bakal menyia-nyiakan istrinya karena dia paham nafako yang dikasihkan untuk istri itu lebih afbol daripada untuk jihad bisa pilihlah Lebih afbol daripada membebaskan budak atau tetangga miskin yang lain. Lebih untuk untuk, untuk uh, eh, isinya sendiri. Tahu dia. Tidak bakal bakhil orang soleh itu. Karena ngerti, ya itu paling yang paling afbol yang mengeluarkan uang 5 juta untuk istrinya. 5 juta untuk visabilillah. afbol yang mana? Untuk istrinya sunnah nas hadisnya Rasulullah SAW Tidak bakal batil dia nah, Al-Muhim nasihat untuk kedua belah pihak Wallahu ta'ala alamu bisawab Sudah Apa yang menyebabkan rasa malas dalam mencari ilmu? Banyak Satu, sibuk dengan dunia Itu bikin malas. Jangan dikira terlalu semangat. Tidak. Sibuk dengan dunia, waktunya habis dengan dunia, sedikit untuk ilmu bikin malas. Dunia itu membawa mem mem membuat malas. Kecuali ketika Anda mencarinya dengan niat yang soleh, dengan niat yang baik, dengan cara yang benar, yang halal, dan eh, untuk perkara yang halal, dan dipergunakan untuk perkara yang halal, akan barokah insya Allah. Nyemangat orang untuk tolak ilmu dunia apalagi sampai mengalahkan ibadahnya mengalahkan taklimnya gara-gara dunia bikin males yang kedua yang juga cukup fatal ke uh, eh, maksiat kepada Allah Azza tindakan dosa kemaksiatan itu membuat suramnya hati membuat lemahnya semangat atau yang ketiga teman teman persahabatan persahabatan dengan orang-orang yang malas taklim yang malas belajar, yang sibuknya dengan dunia dan segala macamnya juga sangat mempengaruhi. Juga sangat mempengaruhi. Nah, aspek yang lain cukup banyak ikhwan. E, solusinya ya lawan daripada itu. Kalau mencari maisha jangan sampai melalaikan ibadah. Waktunya taklim, taklim, ibadah-ibadah, maisha maisha Dan terus e, meningkatkan ibadah takwa kepada Allah Azza wa beribadah barakallahu dengan beragam ibadah yang disebutkan dalam syariat dan juga dengan pertemanan yang soleh bersahabat dengan orang-orang yang soleh bertakwa kepada Allah eh, orang-orang yang semangat dalam tolabul ilmi syariat mungkin juga lingkungan maka mendekat pada lingkungan yang baik dengan para ikhwah yang ada wallahu taala Bagaimana Ustadz jika ada sebagian umahat yang senang memuji atau menyanjung suaminya di status wajab dan men-share pemberian suami di status? Ya bukan baru tempatnya sih. Untuk apa? Bangga-banggaan gitu. Bangga dengan umahat yang lainnya nih suamiku nih baru belikan aku baju baru nih. Lebay ya. Nah, yang ini itu pribadinya rumah tangga. Tidak perlu di-share di grup yang di grup itu perbincangan yang mubah yang menyenangkan atau faedah ilmiah bukan untuk berbangga-bangga dengan uh, perhiasan atau kecantikan atau suami atau anak tidak perlu kecuali kalau dengan tujuan ibroh gitu. Ya. memberi ibroh kepada yang lainnya nih contoh nih profil laki-laki yang alhamdulillah suami itu soleh mudah-mudahan umat yang lain juga demikian suaminya mungkin tapi kalau nggak ada begitu-begitunya sama teman-teman share atau posting ting, baju baru harus belikan suami gue lebay ya sih. nah demikian semuanya gitu ya khawatirnya juga kalau fiik nanti ada yang kesemsem sama suami kamu hati-hati loh medsos ini saya tanya banyak loh ini akhirnya uh, umahat yang lain banding-bandingkan enak juga ya umat satu itu ya suamiku ini aduh ini akhirnya Akhirnya oh, aneh sudah hati-hati ya kan banyak setannya di situ. Terlalu banyak kejadian. Apa saya kasih tahu ya? Kemarin kok saya. Ah ketika saya tak nginap di Bintaro ada yang cerita. Ada yang ya gara-gara masa seperti ini perempuan ngejar laki-laki. Dia sudah punya suami, tinggal suaminya kabur dari rumahnya mengejar yang baru tadi itu. Ayah, Itu dari seberang pulau nyebrang tahu-tahu sampai di sini astagfirullahaladzim jadi terlalu banyak kejadian tutup celah serapat-rapatnya jangan sampai memunculkan hal semacam ini jadi yang diposting itu yang baik-baik faedah faedah syari atau obrolan yang sifatnya menyenangkan jangan membuat orang hasad atau orang jengkel atau orang curiga atau orang apa begitu jangan semua dihilangkan jangan eh, yang semacam itu بارک اللہ فیکم jika kita sholat Jumat di masjid umum atau di masjid roja bolehkah mendengarkan khutbahnya nah ini kembali kepada isi khutbah kalau isi khutbahnya penuh dengan subuhat, ya kita hanya khutbah, eh, kita hanya ikut sholat itu karena, karena keterpaksaan nggak punya masjid kita fokus pada yang lain dan nah, nggak mendengar khutbahnya entah kita berzikir dalam hati nggak fokus dengan dia ceramah dia kita berzikir dalam hati atau kita menghafal Quran dalam hati fokus dengan yang lainnya gitu nah kalau disuruh milih roja atau ke umum jawabannya al aslah laga yang paling maslah tuh hati kamu kalau antum misalkan di masjid yang umum tidak ada yang ganggu antum tidak ada yang nanti intimidasi antum tidak ada yang ngurusi antum antum tenang di situ kalau antum ke radio rojak ngerti ada kamu kamunya kemudian diprototi dan segala macamnya jadi nggak nyaman ke tempat yang umum tapi ketika sebaliknya ke tempat yang roja kalau sama-sama nggak ada masalah uh, sama sekali tentu yang yang sebelah ini yang lebih banyak ke arah sunnah ke arah sunnah Allahu taala alam tapi pada umumnya kan kalau uh, mereka dan tahu antum itu mesti gini gini tajam lebih tajam daripada orang umum kalau datang ke tempatnya mereka Papua mu uh, lah murni nih murni kabur murni nanti lebih tajam nah, itu jadi kurang nyaman cari yang lebih nyaman bagi anda al aslah laka qalbi nah misal kalau di tengah masyarakat umum ada masjid NU ada masjid Muhammadiyah ada masjid Roja kalau saya milih milih yang Muhammadiyah Hah? Oh, Gitu ya, kira-kira ya. Kalau yang NU ritualnya banyak aneh-aneh. Kalau ke kerojak dipelototin, jadinya kurang nyaman. Kalau Muhammadiyah normal. Hah? Di sini bagaimana kondisi? Kalau antum ke di, di, di kan? Hah? Oh gitu. kalau yang lah, kalau yang yang di sini kan normal aja. Di satu tuh ada pilihan yang lain gitu. Misalkan antum di mana gitu kan di dekat saya kan banyak rusaknya kan. Misalkan ada dua masjid, satu tempat yang tertarik tadi itu sebelahnya lagi ada yang punya mereka misalkan Antum pilih yang mana Hah? coba di seandainya seandainya antum kontrakan antum dekat ini antara masjid yang tadi kita pakai taklim atau sebelahnya lagi punya roja antum pilih yang mana Hah? Kenapa? Nah itu dia Itu namanya al-aslah lag Yang lebih maslahat bagi hati Jadi haram dong keroja Enggak Tapi nggak nyaman Atau ke situ mesti prototi 20 <laughs> Wah ini grup telah kabur <laughs> nanti jadi nggak enak oh itu tukeran aja ya sedang aja ya jadi nggak nyaman ya cari yang paling nyaman untuk diri kamu sendiri para Bagaimana cara kerjasama antara wali murid dan mahat atau madrasah? Bagaimana ada padap jika memberikan masukan? Bagaimana caranya? Bukan bagaimana caranya, sudah harus di, di, dibuat semenjak ada sebuah tarbiyah. Ketika ada lembaga tarbiyah TK misalkan Banin, Banat, maka dari pihak lembaga madrasah atau markis atau oh, yang semacam itu, sudah harus melibatkan wali murid di awal pendaftaran harus tahu ini siapa bapaknya sama ibunya kalau misalkan yang minta nomor bapaknya kalau bapaknya minta nomor ibunya diajak kerjasama dari awal tarbiyah kita ini silahkan sukses nah, ketika budarisnya bagus lah tempat alimnya juga bagus dan ada komunikasi yang lancar antar modaris madrasah dan wali murid itu harus ada komunikasi minta ya informasi dari orang tuanya masing-masing terkait dengan bagaimana anak ini, bagaimana wataknya, bagaimana tabiatnya, bagaimana kebiasaannya dan segala macam. Di minta informasi. Dan nanti akan diterangkan ketika nanti ada perkembangan akan kami sampaikan. Positif sampaikan, negatif tolong kerjasamanya diselesaikan baik. Nah, kata di sebagian mahat itu ketika pendaftaran tebel banget yang mau diisi itu tebel banget ada formulir pendaftaran ada yang harus diisi tebal ada segini bahkan mungkin isinya itu ngapain terkait dengan semua profil anaknya diminta di, dikasih juga banyak soal panjang bagaimana anak ini bagaimana tabiatnya terus sampai kesehatannya panjang rinci itu tuh informasi bagi pihak pesantren kita misalnya ya tahu dari orang tuanya nah, di situ disampaikan nanti nanti kita akan komunikasi terkait dengan perkembangan ada eh, semacam buku perkembangan anak dikasihkan kepada orang tua nomor diminta ada trouble pada anak nggak langsung ditangani di telepon orang tuanya maaf pak anak anak bapak lagi trouble ini gimana solusinya biasanya kalau anak trouble seperti ini bagaimana cara penanganan di rumah Ustaz gini gini gini gini ya sudah pak kita kerjasama pak ya nanti kita akan saling komunikasi terkait dengan anak bapak yang lagi trouble pondok perbaikan orang tua menasihati untuk kebaikan bersama itu dari awal ya harus demikian dan terbuka antara mahat dan wali santri nah ketika tempatnya berdekatan biasa diadakan para fikum pertemuan wali santri berkala berkala ketemu uh, kapan begitu berkala sampaikan program-program mahat program pesantren uh, madrasah disampaikan perkembangan anak-anak prestasi dan juga terkait disampaikan terkait dengan trouble-trouble yang ada diminta masukan-masukan dari pihak wali murid terkait dengan ada memberikan masukan harus kepada berkompeten jangan kemudian wali murid di luar sana ngoceh apa itu TK Najia itu yes nggak ada nilai sama sekali kenapa kan lagi trouble nah baru begitu itu namanya menebar aib langsung kepada yang berkompeten pada ustadznya atau pada pengasuh intinya atau pada ustadzahnya atau pada ustadznya langsung sampaikan baik-baik e, maaf Ustaz, ah, gini gini gini gini gini gini kiamat akan menampung dengan sebaik-baiknya dan ketika itu betul akan ada upaya perbaikan ke depan sehingga ada kedewasaan ada lapang dada ada nasihat termasukkan dengan cara yang baik ke kedua belah pihak para itu harus dengan cara seperti itu begitu ya nah, kemudian lepas tidak harus orang tua terikat dengan anaknya madrasah juga terkait dengan anak didiknya satu komponen ya para kelafikum untuk sebuah e, madrasah dan tarbiyah nah ini oh Ustaz eh, terkait bimbingannya terkait dengan status di medsos yang terkadang mengandung unsur sindir menyindir antar umat gak sehat kalau gini ya nggak sih amalnya ya kan nyindir apa itu umpulan gini gini gini jadi ya, ini medsosnya ini untuk merekatkan merekatkan ukhuwah atau untuk apa namanya media uh, saling sikat-sikatan gak sehat gitu ya nah, seperti yang saya sampaikan tadi yang namanya sebuah media itu digunakan untuk silaturahmi antar para umat dan para aba para ikhwat para akhwat yang perempuan sendiri laki-laki sendiri diisi dengan faedah-faedah ilmiah diisi dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan yang menambah ukhuwah bukan untuk perkara-perkara yang menyakiti hati dan segala macam jangan itu penyakit jangan diteruskan dihentikan warahmatullahikum dan tolong dijaga ukhuwahnya ketika sebuah dakwah sebuah sebuah tarbiyah berkembang seperti sekarang ini ikhwan yang paling penting dijaga itu ukhuwahnya persatuannya ah, kesolidannya dijaga yang ini Jangan sampai dirintis dari awal bagus, penuh perjuangan, pengorbanan begitu besar, dirubuhkan sendiri gara-gara tinggal laku yang kurang tepat, gara-gara akhlak yang kurang baik. Jangan. Dijaga yang bagus. Yang paling penting sisi muamalahnya, sisi ukhuwahnya, sisi persatuannya, e, menyatukan langkah, kalimat, visi. Itu paling penting sekarang ini, ya, Terlalu baik tempat-tempat yang di luar sana, terlalu banyak. Iya nggak banyak banget sih, ada beberapa tempat di luar sana yang berantakan gara-gara seperti ini akhirnya saling suwuton, akhirnya saling sindir, akhirnya saling tembak, akhirnya saling anu, akhirnya rusak ukhuwahnya, akhirnya dampaknya pada tarbiyah pada sebuah mahal. Bukan kecil ya, bukan sekecil yang ada di Laga Murni, besar. Masjidnya besar, santri itu banyak. Saya nggak mengatakan yang lagi bermasalah ya, bukan itu saya membahas. Kita ikhwah berantakan semuanya itu saya pada tingkat mau kelahi mau kelahi ustadznya dan ikhwannya pengurus yang itu dengan pengurus yang lainnya ribut memalukan kan Mem bikin miris hati mengenaskan memilukan memalukan ditarik benamarnya ada apa sih ternyata ada tadi itu muamalahnya nggak dijaga ukhuwahnya nggak dijaga saling suuwan saling uh, hasad, saling dengki, saling nyindir, akhirnya kebablasan bubar semuanya. Tarbiyah anaknya berantakan, tarbiyah yang lain juga berantakan, ukhuwahnya renggang, nuansanya jadi panas, tidak sehat. Jangan sampai memunculkan benih-benih seperti itu. Lihat, tinggalkan ini semuanya baik pada umahat, akhwat atau pada para ikhwat dan para ahli. Ciptakan suasana ukhuwah ukhuwah ukhuwah ukhuwah terus begitu nah sehingga penting sekali untuk grup ummahat ada ustazahnya yang mengawasi grup para ikhwah ada ustaz yang mengawasi untuk sedikit ngerem dan meluruskan ketika ada seperti ini ada muhim jidat Barakallah ini ya, harus turun turun gunung untuk saatnya ini Nah, akhirnya habisnya penuh dengan grup-grup yang ada itu <laughs> nah ada Barakallah itu harus gitu ya jaga ukhuwah jaga ukhuwah antum sudah mulai membesar masing-masing tangan berpegangan dengan yang lainnya supaya semakin kuat, semakin kuat jangan sikut-sikutan begini lepas berantakan semuanya nanti Barakallah Allah taala alam bisawab yang saya amati ini yang paling mahal yang paling berharga di tengah-tengah salafin saat-saat ini menjaga ukhuwah mereka dan persatuan mereka di atas sunnah Apakah wajib bagi seorang suami yang memberita, memberitahukan jumlah gaji yang diterima tiap bulannya kepada istri? Nah, kira-kira nah, kalau mengandung maslahat sampaikan kalau mengandung madarat jangan. Itu gimana Ustaz? Kalau seandainya disampaikan jumlah gajinya, istrinya nanti kepikiran. Soalnya kurang gitu lah Evan. Hah? Gajinya berapa sih Mas? Hmm, ya mau dikasih tahu. Iyalah, masa istri sendiri nggak dikasih tahu sih. Nanti kamu kecewa. Berapa sih? gaji emas itu cuma 2 juta nah, nah kan dibilang juga apa yang penting itu kamu tuh bisa makan Nah gitu ya kamu tuh bisa terpenuhi nafkahnya kamu kamu ngerti jumlah gaji kamu jadi bingung sendiri lo gimana kau cuma 2 juta gitu-gitu. dia akhirnya kan nanti untuk ini ini ini ini itu anak kalau macam ketemu jangan tiga juta setengah mas makanya kecil takon takon jangan tanya-tanya yang penting itu terpenuhi sebuah kebutuhan lo mau tahu dari mana itulah laki-laki yang bertanggung jawab gaji itulah gaji dah gaji pokok belum tahu ceperannya belum tahu sampingannya belum tahu belakangnya belum tahu yang lain-lainnya itu laki-laki tanggung jawab jangan khawatir wanita itu permaisuri nah gitu ya ratu di, di, di dalam rumah yang penting semua keperluan akan kita penuhi insya Allah ta'ala tanggung jawab tapi kalau dia siap ya nih 2 juta ya mas yang sabar mas ya insya Allah saya akan prihatin uh, dengan kondisi yang ada saya akan berusaha juga mungkin membantu mas dalam cara yang lainnya mungkin dengan cara saya untuk bisa meningkatkan sedikit pemasukan lah sampaikan sehingga kalau maslahat sampaikan kalau tidak itu urusannya laki-laki urusannya tapi biasanya laki-laki kalau gajinya besar itu dikasih tahu sama sama, sama orang rumahnya nah, karena menyenangkan itu berapa mas gajinya mas dikit 15 mas baru pokoknya belum ceperannya Alhamdulillah mas perempuan kayak gitu ya mas laki-laki juga begitu senang ya sudah senang ayam ya tapi bukan untuk kamu semua loh loh Jatah kamu kan yang wajib pertengahan masyarakat. Kalau baru satu, baru ke pengantin baru ya cukup sejuta aja selama sebulan. Selebihnya berangkatnya saya sendiri. <laughs> Al-muhim perhatikan maslahat dan Jangan terlalu kaku, jangan terlalu kelepasan para Apa hukumnya mengadopsi anak yang apabila sudah balik apakah mahram bagi si orang tua asuhnya mengadopsi anak boleh selama apa namanya orang tua tadi yang yang punya orang, orang, orang tua kandungnya mengikhlaskan kemudian antum nanti memberitahukan kepada sang anak orang tua kandung dia yang sesungguhnya kemudian sang anak tetap di uh, silaturahmikan kepada orang tua kandungnya tadi itu kamu mengadopsi sebagai pihak yang memelihara dia mengasuh dia merawat dia, membesarkan dia. Ketika dia sudah balik apakah menjadi makhluk tergantung. Kalau kamu kalau istri kamu menyusui, menyusui dia ketika di masa-masa susuan dua tahun ke bawah lima kali susuan mengenyangkan maka mahram sebagai anak susuan. Tapi kalau tidak saya besar dengan disusui maka bukan mahram. Maka bukan mahram sehingga biasanya kalau seperti ini langsung disusui ya. Nah, ngadopsi masih bayi uh, kamu uh, keluar susunya disusukan kepada dia supaya jadi mahram kepada istri kamu atau kepada uh, eh, saudara yang lainnya supaya menjadi mahram dari jalur yang lain yang ketemunya jadi pamannya jadi bibinya jadi kakeknya jadi apanya kemudian jadi mahram susuan tadi supaya nyaman tapi ingat hanya semata-mata mahram warisan tidak ada kewalian tidak ada hanya semata-mata kemahraman saja para keluarga ketika memang jadi mahram susuan Wallahu taala alam bisawab. Cukup? Oh, anda pikir pas jam 9. Masya Allah. Allah ya barik. Apa ya? batasan perlakuan apa yang harus dipahami dalam hal mendidik sehingga pengajar dan orang tua sama-sama mempercayakan pendidikan anaknya satu sama lain batasnya syari kita semua menggunakan bimbingan syariat ya ikhwan sebagai seorang guru pendidik harus mendidik dengan ilmu dengan akhlak dengan rahmah dengan kasih sayang dengan jujur dengan benar kan begitu syari batasannya orang tua juga demikian ah, ada interaksi dengan eh, para bangsa seperti yang diutarakan sebelumnya iya syari batasannya ikhwan ada lagi yang lain Orang tua itu nanti menjadi tidak percaya ketika anak-anaknya dirolimi Misalkan ya, pengajarnya kasar, keras, nah, dan segala macamnya Anaknya mengeluh ada yang biru-biru pada tangannya atau kakinya atau wajahnya dan segala macamnya jadi komplain tapi kalau dengan cara syari kata syari dengan akhlak yang mulia dengan cara rahmat dan segala macamnya akan bagus insya Allah Bagaimana hukumnya orang yang takut melewati kuburan Khususnya di Jawa, kuburannya dianggap angker yang kadang kalau jalan seolah-olah takut ada yang muncul e, takut kuburannya atau gelapnya nah, kalau gelapnya normal itu dikatakan khaufun tobi'i khauf yang tobi'ah caranya banyak banyak ta'ud banyak sifat banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tapi kalau takut terkait dengan kuburannya, dengan keyakinan di kuburan nanti bakal membuat manfaatan kemauan bahaya. Itu namanya khawfusir, Rasa takut yang yang tersembunyi yang diharamkan dalam Islam. Kalau sampai para tingkat meyakini itu batu tulisan kuburan itu ya kan bisa membawa manfaat membawa maudorot ada syirik ada lain takut sama jin itu topi biasa cuman dilawan supaya jangan takut sama jin jangan banyak takut, jangan banyak baca Al-Quran lah. ada yang khaufun wahmi khauf yang waham itu ya betul-betul penakut dia hanya praduga saja hmm? kalau jalan takut apa itu ada bayang-bayang kenceng jalannya kau dikejar lari kau ikut lari kabur begitu ternyata bayang-bayang dia sendiri ada jaban itu namanya penakut yang tercela bukan topi tercela namanya wahmi waham barakallahu itu gitu ya nah mukmin tuh kamu nggak penakut Bagaimana menyikapi suami yang selalu membahas poligami, ngomong terus pak poligami, padahal belum juga mampu. Masya Allah dirinci kalau sampai pada tingkat merusak keutuhan rumah tangga yang ada jangan perkara yang nggak diwujudkan semata-mata omongan biasa bikin madorot jangan jangan engkau rusak bahtera rumah tangga kamu yang pertama gara-gara semata-mata ngomong tok masalah politik tapi kalau sekedar hiasan bibir hiasan majelis ya lah pasti ada masalah yang kalau yang boleh Oh, atau iya, hiasannya ya, ya sampai santai godain istri gitu <clears throat> ini kayaknya kamu masih mau nyari laki nah jangan gitu pas ngomong tok mungkin juga ya ngomong tok ya tapi kalau kejadian jangan marah lu oh nah sama lu kuyon tapi ya, kasih sama santai aja kuyon itu labas tapi kalau kemudian eh, ngomong kemudian sampai pertingkatan ribut langsung uring-uringan istrinya banting piring banting segala macam akhirnya suami terpancing juga marah juga sama dia ya jangan lebay jangan merusak bahtera yang sudah bagus gara-gara ngomongan-ngomongan seperti itu itu kan mengandung maksud jangan tapi istri paham kok kalau seandainya itu sekedar pemanis bibir ngerti kan ngerti nggak ya nggak ngerti paham dia paham juga lagi serius oh, serius ini eh, ada eh, eh, eh, kalau Allah musta'an Allah haula kalau dari pengalamannya banyak yang sudah maju kalau saya sih belum belum pengalamannya lagi mengalami pengalaman ya kalau dari pengalaman yang ada kebanyakan kebanyakan wanita itu eh, ketika dicukupi segala sesuatunya itu lancar ada ya lancar artinya untuk di zaman sekarang ini perlu modal untuk tadi kira-kira kalau kamu dipenuhi semua kebutuhan kamu semuanya dari A sampai Z mau nggak tadi apa bos nah, tapi lebih sedikit saya gimana nih kalau dihitung dia punya anak lima gede-gede ya. dihitung apa sama dia belanja gini gini gini, ini ketemunya sebulan tuh lima juta nah apa bos? saya kayak itu 7 juta gitu yakin gak apa wis juta yakin gak apa katanya <laughs> nah, eh, eh. khawatir kalau suaminya itu nikah laki kebutuhannya nggak terpenuhi itu yang pertama ya jadi kalau itu punya uang uang banyak jangan khawatir tak kasih 10 juta Plus 10 juta betul ayam dia karena nggak bakal khawatir disiasakan sama suaminya ada lagi yang kedua dikarenakan tidak mau cintanya dibagi ini yang cukup berat ini yang cukup katanya konon konon katanya Allah Ta'ala alam sudah jam 9 lebih 5 menit apa kui apa ini ya mungkin juga dijawab mungkin juga tidak Masya Allah Baik, terakhir ya Bismillah Afan Ustadz, apa hukum pernikahan bagi seseorang yang sedang ditimpa penyakit kronis yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya? Namun sampai saat ini keseharian dia masih bisa beraktivitas seperti biasa, mencari nafkah dan sebagainya. Tapi dia ada penyakitnya gitu ya, kawan ya? yang mana keadaannya sekarang ia sangat khawatir jatuh dalam maksiat bila nggak segera menikah dan apakah penyakit tersebut merupakan aib pernikahan yang dijelas yang harus jelas kepada calon pasangan sebelum diadakan pernikahan memohon bimbingannya nah ini kalau dia termasuk penyakit yang kronis termasuk aib maka ketika dia hendak menikah sampaikan kepada wanita yang mau dia nikahi dia mengidap penyakit ini tapi secara eh, normal saya masih bisa cari kerja tapi saya punya penyakit ini apa kamu ridho apa kamu ikhlas Nah, harus sampaikan. Insya Allah kalau kamu ikhlas, kamu jujur lillahi ta'ala, insya Allah akan dijadikan dikasih jodoh yang juga ikhlas merawat kamu. Insya Allah. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Azza wajalla. Ketika wanitanya ke ikhlas ya sudah cari pasangan yang lain. Ridho, alhamdulillah. Ketika dia ridho maka nerima apa adanya laki-laki tadi itu biasanya wanita yang kepingin membantu sang laki-laki. Mohon bimbingan dan nasihatnya Ustaz, tindakan apa yang harus saya perbuat? Apakah terus berusaha menempuh sebab atau uh, untuk menikah atau bersabar sampai ke teman jemput? Enggak, lanjut. Kamu cari asbak untuk segera menikah. Siapa tahu dikasih judul wanita yang penyabar, yang solihah, yang saya mendampingi kamu dalam situasi yang ada. Insya Allah. Terus dan yang paling penting engkau dikatakan kondisi yang seperti ini memperbanyak ibadah, beribadah, beramal soleh, beristighfar kepada Allah untuk menjemput ajal. Walaupun kita, kita gak tahu kapan kamu mati, mungkin lama kamu mati berarti juga mungkin. Yang ala ajal takdirnya Allah saja yang ada yang tahu. Terus asbab dikerjakan. Jangan putus asa, sampaikan apa adanya. Saya mengidap penyakit demikian. Eh, kalau kamu ikhlas, maka silakan menikah sama saya apa adanya jujur insya Allah akan uh, dikasih kemudahan oleh Allah Azza wa Jal Yassarallahu barakum wa syafallahu maradakum amin ya rabbal alamin kita utarakan semoga manfaat dan kefilahuna subhanaka wa bihamdika asyadu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik faddalu hafidhah